Maryam napa semedi eh bojone Zakaria inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni wong dhisik iku nak duwe anak iki rumakno tenan ijek meteng cara ning Jawa dipitoni iki tapi ini Jawa ana keliru ning mitoni anak pertama tok apa kabeh misalnya anak enam anak pertama tok tapi didongakno Mulai kedua dua detik, sing ketiga tambah detik, mereka yang keempat tambah betik, mereka mulai meteng, wis gedhe Waduh, kesusulan. Dari kesundilnya bahasa. Nyelamati anak, nak niat ya selamati kabe. Iskolat imra'atu imrona rabbi inni nazar laka ma fi batni fata fataqabbal ini Innaka tersami samiul Karena Bareng imro atau imron. tujuh niku dek niku meteng. Imron atau Imron. Langsung tuh, oh ya Allah saya bersumpah, nazar itu bersumpah, saya bersumpah. Bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh seorang arah tak orientasi no dunia, pun kersane mati agama ini jenengan. Jika mana seorang bapak ibu sudah komitmen, aku raduin niat, caiki bahagia anak aku dari segi materi. Nah kita dulu anak itu kadang-kadang ben ben rumah aku nak aku tua macam-macam. Tapi para nabi wis didik ini nazar tulah kama fi batni muharraran. Muharraran itu bebas min sawal gilid dunia. Ayil muharrar an sawal gilid dunia. Bebas sangka urusan dunia. Setidaknya orientasinya akhirat. Orang ngurusi dunia, orang terus tengok-tengok lagi. Wong dagang, ben juga jadi kekuatan Islam yang ngurusi agama. Wong jabat dan ngelindungi Islam yang ngurusi nopo agama. Ojo kong wong jadi pun dari Senawi Ojo kong judin ke eh, langit dunia terus tengok-tengok saya pun lupa lang alam nas tadi begana menu manusia disukat sing juga loh disukat pintu rata tahu ngaji maksudnya ngurus ini ngurus aku ini aku terus tengok-tengok amin nyaponi masjid lalu masjid di saponi mereka masjid di sembangan mesti dunia ya, blok blok ini, kau mereka apa nih masjid masjid dibangun berjuat, dengan gue duit Ngu duit anak-anak Masuk masjid ini dibangun oleh juhud, ya orang-orang masjid itu dibangun oleh Jadi mulai teng kandungan niku pun diwakafno. Ini nazar tulaga mafi batni haram. Jadi mulai ning kandungan selamat bibir anak iki orientasine rumah agung. Engko ijek cili yo ya mau didelok li miladungka mali. Mulane Nabi Ibrahim nak delok Ismail do pelayon, Ishak do pelayon ini muni alhamdulillah. Seperti alhamdulillah wa wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Ina rabbi Sampai dua. Jadi dungo nangis. Gusti matur nuwun kula wis tuwa kok jadi anak Ismail Ishak. Bocah bepayo lu didelok matur nuwun Gusti kula pun siap mati mun bergenerasi ini kula. Ampun. Karena Ismail be Ishak wis dodolanan di Nabi. Nabi pun cek nangis. Tapi saiki jingben ge mati. Nuwang sakire donga Rabbana wa fasihim rasulam minhum yasul alaihi ayatika yu'allimhumul kitab wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Gusti, Kulo niku mati, anak kulo gemati nggih mati, pun sakniki dongane diperpanjang. Kulo niku kudu duwe zuriyah sing nyembah jenengan terus sing saged mulang kitab terus. Akhirnya orang orang nabi kecuali min zuriyati Ibrahim alaihi salam. Mergo ini donga kuwatir nek agama iku mati. Kok anak tok nang mati, tok putu tok mati terus dengan umum zuriat kulo, turunan kulo kudu tok nyembah jenengan kabeh. orang sekedar nyembah tapi iso Mengenai kulo fanatik mulang, mergo ciri utama Rasul iku mulang. Nah, kita ulama waras satu ambil aja ya mulang. Mergo Nabi Ibrahim dungane Rabbana wa asihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim berarti mulang kan Allah alihim Membacakan kepada mereka, kepada mereka kan berarti mulang. Mana omong kosong, nah wong alim uzlah bener keliru. Uzlah itu Nara wong alim gak apa-apa. Misalnya kumpul wong yang anak gunane dhewean wis ben ngono. wong alim kudu mulang. Tapi di luar mulang nak iso usilah. Hmm. Suaman kumpul wong ramulang basa-basi, malah bakas merek mobil macam-macam. Ya ku alihim tiga terus wa yu'allimuhum kita. Akhirnya tenang. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Ishak ya, Ishak ya ini. Nabi Ibrahim dia anak Nabi Cinta Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Cinta Yakub. Nabi Yakub dia anak Nabi Cinta Yusuf. Terus dia anak Rata-rata ulama Mesir nih. Terus badhe niku Nabi Ibrahim beda anak Nabi sinten Ismail. Saiku terus to Sayyid Adnan sesuai to kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kata zuriyah ila yaumil kiamah. Ini ku para habaib. Sik habaib sing zuriyah songko lanang utawi zuriyah Nabi sing boten habaib akhwal. Terus patah tiang-tiang alim mulai kata Sayyid Muhammad Habib Zain bin Semit dan Indonesia wonten misalnya Habib Anis Solo, wonten macam-macam. Jadi zuriyah Nabi Ibrahim mulai sing kelas Nabi sampai akhirnya Saudara Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman wonten para habaib yang tiang alim terus Abdul Al Haddad sing nyare Ihya nu ya Habib Said Azabidi. Terus teng Indonesia ini wonten Habib Alim terus Habib Anis. Saat ini sing siojo sugeng Habib Alim kelahiran Indonesia Habib Zain bin Semit itu kelahiran Bogor. Terus ono sing alim ayat iku terus Artinya kekhawatiran Nabi Ibrahim Rano sing nyembah pangeran itu terbayarkan mergo beliau kuatir pangeran tadi sembah kepengin di Zuria. Jadi kepingin di Zuria ben selalu ana sing nyembah pangeran. Nah kita kadang ora kepengin Zuria mergo diorientasi ben dunya ora kelio ben ana sing ru rumah. Lah iku berarti materialistik. Kita aja sing ngono iku. Kita iku urip di barang hak. Liyah lika man halaka am wa yahya man hayya am Lan iku lho ijazahno jenengan, paling gak jenengan ning duwe lah, teng kotak jenengan apa teng buku ditulis. Nak pantes sing urip, urip iku kudu roh kebenarane pengiran. Mergo dawuh Allah teng surat Anfal, dunia iku ngene lho ya, pantes pantes sing urip iku wayah ya. Man hayya am Paham ya, sing pantas urip. Ojo, ojo, terus gue misalnya raga ini, tak mati ya ojo, maksudnya malang ngel-ngel lowong, utang-utang, sahur se, anak-anak waris se, lagi mati oh, malah terus ke ya. mati mati sopan namun itu yang tertib ya biar ya, ya, Allah batas warisan anak mati radikal warisan terus gunane yusi Allah di auladikum kari musuh hadir unsayain fa in kunna nisaan fa ini fala guna sulusa ma tarok wa ingkar swahidatan fala nisf. Jadi pangeran juga gak gue nak mati kok ninggal anak wedok loro atau tak mendhuwur iku warisane dua per tiga sulusan. Nah anak wedok mau sitok falahan nisa untuk separuh dibagas di lima. Sudah bareng Rukin mati, gak ada warisan. Ya saat itu Quran harus bakas di lima. Ibu ibu untuk sudus, nah anak-anak. Jadi kata ibu pulau ini untuk sudus, nah anak-anak. Nah anak-anak untuk sulus. Mana pulau sering ada ibu kula. Ini kena iso bu praktek. Dek iku kudu iman be faroid, senajan to sampeyan ra iso mbok lakoni. Faroid ora usah ngenteni mati, yes ya gambaran gandarane pangeran. Di rumah lagi. Tapi nak aku bujum kira-kira tambah ngamuk iso aja ora usah omongi, <laughs> paham ya? Timbang perkara. Cara kula nih, cara kula. Cara kula ya. Nak sampai cara sing luwih api gak apa-apa menentang pendapat saya. Tapi kalau ndak ya anut mawon paham gitu terus. Orang lama Gitu. Misalnya bojo kula mati, kula kan bojo lanang. Kan walakum nisfuma taroka aswajiku. Jadi bojo lanang iku untuk waris separuh. Nak bujuk wedok nanti anak. Terus ya, coba kata anak terus anak sing bojo lanang ra mesti kan bakasan kadang wong kan rapi rondo to kan. Dadi bojo kadang duwe anak. Nak bojo duwe anak warisan niku walakum nisfuma ma separuh sampai seperempat. Nah bojo wedo itu warisannya seperdelapan sampai seperempat. Separuh. Nah di iso dihitung. Walakum nisfuma taruk azwajikum. Artinya iso dihitung. Ibu nara seperenam sepertiga. Artinya tak kandang. Aku rasa mati deh, rasa ngendani mati. Ini iling-ilingan. Nah, dari awal ibuku ini untuk jatah seperenam, mengaku dia anak. Kue mau untuk jatah seperdelapan, mengaku dia anak seperdelapan sampai seperenam mati embel. Seperenam. Jadi neng saro itu ibu be bucu wis ketok akeh. Ibu. Masa iku uang gak do dorapi Mbok ambek bucu menang iki. Kowe njajak ada bucu di mak mesem ditik. Malah nak rombol dunyane digerus. Jadi model modal dunyane mbok tapi hasilnya di servisno. Ibu. Oke, oke, makhluk kayak gitu. Iku apa-apa kan. Tapi kau ibu perkara. Saat aku <laughs> ada perang besar di antara kalian. <laughs> Ini mau cerita ngaji, mau praktek. Kalau anak kuat ya coba. Ini mau cerita. Kira-kira porsinya ini niku, Coro. orang sangat tadi mati. Paham ya? Tapi anak-anak spesial. Anak wedok ya ingkar. atau wakidatan salahan di sebelah anak sih sidak wendos separuh. Nah, loro dua per tiga. Lalu orang sekali ono ibnun, asobah bilwiri, zakari, musuh khabir, misalnya. Lalu nak paman itu wong liyo, Paman itu sekali ana ibnun, paman yo mahjub, dulurum kantung yo mahjub. Pomna ponaan. Tapi nak ibu kan ora iso lho. Mahjub. Saiki wong be ibu, tapi alhamdulillah. Bojo kula ya senang banget, jen bojo kula anak kiai, butuh kiai senang. Ya bojo kowe ra ibu Ibumu lah ya posisine ngono iku. Engger kowe didik dhewe ya wis ngono. Saniki anak kula kalau dia anak gue SMP kelas kali. Dia pinter gitu. Dia pinter gitu. Dia sembuh keluar kandang. Nah, akhirnya kayak gini lah kita aja. Nanti kalau saya kaya pak, nanti bapak juga dapat jatah. <laughs> Tadi dia mulai cilik. Jadi uang ben duduk. Setidaknya orang sangat terima mati. Anggap baik gambarannya pengiran, hak ibu ya kisaran sudut sulus suami, ya. hak ibu je kita rubuk sumun, hak ya, anak wedok ya sama. Jadi wong terbiasa ambil dingkit. Orang urip saiki wis nuruti nafsu. Tekan sing santri loh, dene alumni pondok lah. Rata-rata santri nak alumni koyo. Itu juga modal lah dunyane bapak boy. Engko hasil happy-happy ne tinggu besok. Terus rasa munafik juga ngono kok pondo baru kan. Lan kira ana beling beli Ya tapi saya <laughs> dia lagu ini kalau perang besar. <laughs> Maksudnya cara kulo nih cara kulo nah. sama aku tuh anut kulo. Maksudnya kulo lu dua pendapat. Kira-kira gambaran ya ibu ya anak itu gambaran tentang kok. Sarang. Nah, ono ya ono piye sing bantah. Kuwi sarok tak ngenteni mati disuruh mati. Kowe nak arano tak ora usah bantah. Sementing kira-kira gambaran pengiran ngono iku. Jadi kalau ngakal hukumnya Allah ini dia mati, nah aku alhamdulillah jauh urip wis ngakoni, tidak jauh ngono <laughs> Tapi kan nanti ini ngenteni hukum.